khususnya ada guru saya deh Ustaz Jam'an Nurul Nur Khatib Mansur Jam'an Nur Khatib Mansur yang um, itu kan Ustaz Yusuf Mansur ya. Iya, iya. Beliau hidupnya sama Al-Quran dan sama anak-anak yang menghafal Al-Quran dan dalam upaya untuk menjadikan dunia menghafal Al-Quran. Nah saya ingin tukar tambah. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol begini, apa yang uh, ada di dadanya biar keluar apa yang saya pernah dengar dari orang-orang soleh biar keluar dan juga siapa tahu nanti ada hal-hal baru yang Allah berikan kepada kita karena kadang tuh hal baru itu ngahnya nunggu saat-saat yang tepat ya saat-saat yang tepat muncul nah tadi kita ngobrol kisah Sayyidatuna Maryam saya pengen ngobrolkan lagi uh, subhanallah ya hmm, saya ini nggak nyiapkan suratnya loh mungkin kalau Ustaz Yusuf Mansuri saya cerita ini nanti juga pertanda baiklah insya Allah maksudnya saya pengen bicara tentang Nabi Musa dan saya pengen buka surat Al-Qasas ya saya pengen buka surat Al-Qasas membahas di Musa. Ini subhanallah ini Al-Quran dibuka langsung yang buka Al-Qasas. Gak pakai dicari halamannya, gak pakai dicari suratnya. Jadi Al-Qurannya ini memang minta di, di, dibaca. Ya, minta di, dibaca. Insyaallah. Nah, kita mulai dari wa auhayna ila ummi Musa Nah, itu ayat yang ketujuh surat Al-Qasas. Jadi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kalimat yang di sini Ustaz. Ya. Saya lagi mendapatkan entah kapan punya majelis bareng sama beliau entah sebulan sekali dua bulan sekali duduk ya begini ya ngomongin ayat-ayat ya mau di boleh mau di gazebo cuman berdua juga boleh kalian gak penting <laughs> yang penting pokoknya saya mau ngobrol sama beliau ya amin insyaallah dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa ini auhaina auhaina kalau untuk manusia ada dua untuk Rasul atau selain Rasul nah, kalau untuk selain Rasul berarti untuk uh, kekasih Allah. Allah karena ini perempuan ya kasih Allah perempuan dan juga pasti bukan Nabi karena perempuan itu bukan Nabi ini yang menjadi dalil orang disuruh minta fatwa ke orang soleh saya pernah dengar dari guru saya kenapa orang disuruh musyawarah ya syor kalau kata orang ya musyawarah sama orang soleh karena orang soleh itu bisa mendapatkan wahyu dari Allah sewaktu-waktu hmm. jadi siapa tahu ketika kita minta pendapat pas wahyunya turun ya wahyunya turun nah, dan wahyunya itu ilham hmm. namanya ilham kasih di hatinya sama Allah Taala solusi masalah itu yang jadi masalah solusinya dari mana ketika nanya sama orang soleh Allah kasih ilham yang yang kadang penyelesaiannya nggak masuk akal. Nah, yang lewat lewat ucapannya orang-orang soleh. Kemudian yang menarik dari ayat ini, Allah perintahkan ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Artinya tenang gitu, kamu nyantai saja, relax, ya santai saja. Nah, arti nyantai. Walaupun Fir'aun sudah membuat ultimatum dan buat pasukan khusus, bunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel bunuh siapapun bayinya bunuh tapi Allah bilang sama ibu Nabi Musa an ardi nyantai aja susuin gitu iya, iya, iya. nah, tapi Allah memanusiakan ibunya Nabi Musa faidha khifti alaih kalau kamu takut khawatir bayi makan dibunuh Fir'aun dan itu gak mungkin ya falukihi fil maka hanyutkan dia ke sungai nah yang menarik Ustaz Nah, antara takut dibunuh sama menghanyutkan ke sungai itu sebetulnya takut yang mana? sungai Nil itu mematikan. Nah, tapi sama Allah disuruh menghanyutkan ke sungai, sungai arusnya sangat deras, kencang. Bukan pilihan. Tapi kalau kamu takut, pilihannya itu. Kenapa Allah nggak suruh bawa pergi ke gunung, hmm. bawa pergi ke padang Sahara? Ada Nabi Shu'aib kan udah ada, Nabi Shu'aib ada bawa ke tempat Shu'aib, selamatkan dia. Enggak. Ya, ya? Udah ada. Ya, karena Allah pengen mempermainkan Fir'aun. Hmm, pengen permainkan Fir'aun. Jadi Allah tuh selera selera apa ya candanya sangat tinggi karena Allah semua serba maha. Jadi kalau bercanda, kalau bahasa kita boleh pakai bahasa bercanda ya, maksudnya Allah dari, dari menyerupai makhluknya apapun itu. Tapi untuk kita mudahkan, Allah punya selera canda yang sangat sangat tinggi maha. Iya, dari awal sudah jangan ke air dan ini, hanyutkan ke sungai. bilang wala takhafi. Dan jangan takut. Hmm. Anakmu kamu hanyutkan ke sungai, kamu jangan jangan takut. Kan khawatir nanti anaknya mati atau apa. Jangan takut. Wala tahzani dan jangan sedih. Jangan takut dan jangan sedih. Jawabannya apa? Nah, kenapa nggak boleh takut, nggak boleh sedih? Bisa sama anak. Khawatir anaknya dibunuh. Tapi semoga nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Allah Eh, sejak awal udah menghapuskan tuh penyebab sedih dan takutnya. Jadi kalau cuma ngomong jangan takut, jangan sedih, tapi nggak dikasih kabar gembira, ya takut. Dibilang takut, jangan takut, jangan sedih, tapi nggak ada berita yang menenangkan. Takut ya sedih, akan mengkhawatirkan apa yang akan ter terjadi. Sedih atas atas apa yang sudah ter terjadi. Tapi Allah memperlakukan para walinya, para wali itu tidak boleh takut, tidak boleh sedih. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu udah sifatnya wali. Wali nggak ada rasa takut, nggak ada rasa sedih. Kenapa? Karena semua Allah udah dikasih tahu. Apa itu? Inna rodu ilaiki wajailuhu minal mursalin. Sungguh kami akan mengembalikan. Jadi bukan bukan dalam bentuk inna sanaruduhu enggak tapi dalam bentuk inna rodu fa'il jadi kami benar-benar mengembalikannya ke kepadamu dan kami menjadikan dia sebagai salah satu urusan kami. Jadi dari awal ibunya Nabi Musa nggak bakal takut, nggak bakal sedih, nggak bakal khawatir. Ada jaminan dari Allah Taala. Nah ini kunci hidupnya para wali, yang orang nggak nggak menyadari. Jadi para wali itu memang hidupnya sudah dijamin semuanya sebelum melangkah. Kalau kita kita ini melangkah masih dalam bingung, Nah kalau para wali sejak awal itu udah dijamin Yang buat khawatir, yang buat sedih udah dihilangkan sama Allah Ta'ala Dengan apa itu? Dengan wahyu yang sifatnya ilham hmm. Nah wahyu sifatnya ilham Nah ada yang dapat ilham itu seperti ibu Nabi Musa Ini khilaf ahli tafsir Ada mengatakan mimpi, ada mengatakan Memang betul-betul uh, diinstall di dalam hatinya Bicara dalam hatinya Ya mendengar dengan dengan tanpa telinga ya Ya mendengar tanpa tanpa telinga kalau kita bisa lewat mimpi, ya bisa lewat mimpi uh, atau mungkin dari mimpinya orang orang lain. Itu termasuk kabar gembira kabar gembira yang Allah sampaikan kepada para aulia sebelum melang melangkah. Jadi jangan khawa khawatir. Nah, ini informasi di depan ini penting. Kita sebelum belajar kisah Nabi Musa karena kuncinya di ayat ini Ustaz. Ayat yang ketujuh ini semua yang terjadi kuncinya di situ dikembalikan kepadamu dan dijadikan sebagai rasul. Jangan takut, jangan khawatir. Ini pikiran pokok ceritanya. Terus sama Allah dilanjut, luar biasa. Iya. Eh, Fantakotahu alu Fir'aun. Sama Allah dimasukkan ke rumahnya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang ngambil. Mau dijauhkan dari Fir'aun sama ibunya, jauhkan dari pasukannya, Allah ledakin tuh kerjain Fir'aun nih tak kirim ini yang kamu cari ya bunuh ya kan eh, kalau Faltaqata alu Fir'aun liyakuna lahum aduan wa hazana dan Allah bilang nanti ini sudah siapkan jadi musuhnya mereka dan jadi penyebab mereka bersedih hati sebetulnya lucu kan ya mau caranya Allah menyelamatkan itu justru memasukkannya ke kandang macan iya, jadi Allah menyelamatkan tapi dengan cara memasukkannya ke tempat yang akan menghancurkan. Allah ingin menunjukkan saya sang penguasa. Aku yang maha ber, berkuasa. kita kalau baca ayat ini benar-benar nangis bener. Maha kuasanya Allah tuh ya Allah. Kok kita masih ragu ya? Jadi Allah pengen nunjukkan sama kita. Buat kita nih yang sekarang ini belajar tuh. Ini yang paling dicari, ini yang mau dibunuh. Allah bilang, saya kirim ke tempat Fir'aun, ya, diambil sama keluarganya dan saya akan jadikan dia musuhnya Fir'aun dan buat Fir'aun sedih. Sekarang coba Fir'aun bisa bunuh nggak? Hasilnya apa? Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu Fir'auna qurratu ainin li wala. Tafsir ayat ini menarik itu. Karena istri Fir'aun nggak ngomong qurratu ain lana. Li wala. Artinya qurratu ain itu sesuatu yang kalau dilihat langsung segala hal yang tidak menyenangkan sirna dari hati. Hmm. Kata-kata kurutul ain karena dengan mata. Ya, dengan dengan bola mata itu istilah dalam bahasa Arab. Yang buat mata itu jadi sejuk. Dan air mata manusia itu ada dua. Kalau senang air matanya dingin, kalau sedih air matanya panas. Hmm. Jadi orang kalau nangis itu, nangisnya bahagia, air matanya itu dipegang dingin dan di mata dingin. Tapi kalau nangisnya itu sedih, menakutkan, gak menyenangkan, air matanya itu panas, hangat gitu. Subhanallah. Nah di sini kita ada Rabbana hablanan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi penyejuk mata. Nah, pasangan hidup dan anak yang jadi penyejuk mata itu kalau dilihat semua suntuk hilang. Kalau dilihat semua suntuk hilang. Tapi kebanyakan orang kalau melihat semua suntuk datang. <laughs> Nah, ini men. Nah, istrinya Fir'aun suntuk sama Fir'aun. Hmm. Suntuk sama Fir'aun. Udah gak kuat sama perilaku Fir'aun. Yang kejam, yang ini. Dia seorang yang mukminah. Karena kan agama-agama terdahulu sudah sudah ada. Begitu lihat Nabi Musa alaihissalam bayi ini langsung hilang semua suntuknya. Makanya berani membawa Nabi Musa menghadap Fir'aun. Karena gak ada lagi rasa takut, rasa khawatir, dihapus sama Allah Ta'ala jadi berani aja kalau dipikir-pikir kan istrinya maksudnya takut juga ya ini bayi laki-laki kalau dibawa ngadep suaminya ya kan bunuh makanya ngomongnya juga nggak nggak apa namanya nggak salah ngomong penyejuk hatiku sudah kurtu enli walan nah, mudah-mudahan kamu juga gitu nah, Fir'aun nggak mau nah ini bukan jadi penyejuk hatinya Fir'aun la tulu janganlah kalian membunuhnya. Bukan janganlah kamu bunuhnya, tapi janganlah kalian bunuhnya. Karena Fir'aun bisa aja ngomong iya, tapi dia suruh orang. Ya kan? La taktuluh. Detail Al-Quran. Asa ayam fa'ana au natakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Ya, semoga ini manfaat buat kita atau kita ambil jadi anak. Hasilnya apa? Hasilnya Fir'aun terima, nggak bisa nggak bisa berkutik dengan omongan istrinya. Allah membuat hati Fir'aun luluh. Ini menarik ini Fir'aun yang tulis Fir'aun yang sudah buat apa ya, surat keputusan Fir'aun iya. ya dari tingkat RT sampai apa tingkat ibu kota ya gubernur dari perintah dari bayi laki-laki dari Bani Israel bunuh itu dikirimkan ke istananya justru diambil anak sampai akhirnya Nabi Musa julukannya Musa bin Fir'aun tafsir itu Musa bin Fir'aun dan Nabi Musa itu besarnya di mana di kamarnya Fir'aun tidurnya di kasurnya Fir'aun Nah, para ulama nanya, kenapa Nabi Musa sama Allah ditaruh di istana Fir'aun? Karena Allah persiapkan jadi Rasul. Maka Allah kasih pendidikan yang terbaik. Dan semua pendidikan terbaik itu dimiliki sama Fir'aun. Matematika, biologi, sains, semua ada di istana Fir'aun. ya, jadi kan menarik ya, artinya Eh, caranya Allah ini, caranya Allah. Kita mengambil hikmah dari Al-Qur'an. Hmm. Wa asbaha fuadu ummi Musa farighan in kanat latubdi bihi laula awrabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat ukhtihi kusyih. Akhirnya kan ibunya juga muncul rasa khawatir. Rasa khawatir tapi nggak takut. Ya, ini kemana nih anak ini? Namanya ibu. Rasa manusiawinya semoga dimunculkan lagi. Jadi Allah tuh indah nih, sebentar dicabut, ya tadi munculkan lagi ini manusiawinya. Maka khawatir ibunya, ngomong sama saudara perempuannya Nabi Musa, buntuti itu kemana? Setelah dibuntuti, tahu masuk istananya, Fir'aun fabas surat bihi anjunubi wahubla la yashurun. Ya. Terus hasilnya apa? وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يقولونه لكم وهم له ناصحون Allah buat rencana kedua biar ibunya senang ini rodu jawab kembalikan caranya gimana haram kan? semua orang yang mau nyusui Nabi Musa dibuat Nabi Musa nggak doyan nggak mau padahal kualitas asli terbaik ada di istana Fir'aun ahli-ahli ngasih asi itu ada di istana Fir'aun bayangin ini anaknya Fir'aun harus minum asi kira-kira Fir'aun ngasih yang mana yang lebih bagus semua ditolak sama Nabi Musa haramna Allah yang membuat tidak tidak mau Fir'aun gak curiga ya? Hah? Fir'aun gak curiga ya? Gak curiga? Fir'aun gak curiga? Jadi lihat. Karena kan tanda-tanda Tanda-tanda Melahirkan harusnya Fir'aun tahu ah, Tahu. tahu. Tapi kelihatannya Firaun nggak ketemu nih sama ibunya Musa. Ah. Dan yang menarik, kalau di kisah Yusuf, perjalanannya panjang. Ayat 4 sampai ayat 100. Tapi kalau ini satu lembar, langsung diselesaikan. Nah yang, yang luar biasa, haram alaihim uh, ayat ini ya waharramna alaihi almaradi'a min qablu nah ini kan ibunya Musa menyusui iya. berapa tahun dalam tafsir Kamalur Rodoah Dua tahun Dua tahun tinggal di istana Fir'aun Digaji sama Fir'aun Eh, digaji sama Fir'aun Dan Fir'aun gak tahu ini ibu sama sama anak Keren kan? Mana intelijennya Fir'aun? Eh, iya Mana intelijennya Fir'aun? Makanya kalau Allah yang main Selesai Nah Allah ngajari gini sama kita apa? Ya, kamu jadi seperti ibunya Nabi Musa itu. Yang dapat wahyu. Itu bisa dicontoh itu, cara-cara itu bisa di, dicontoh. Nanti saya yang mainin, udah kamu nurut aja. Tinggal ngikutin. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Semua dikasih tahu di awal. Nah ya? Itu cerita baru di awal, Belum apa namanya? Nah, artinya Nabi Musa ini kisahnya kan banyaknya luar, luar biasa. Banyak banget eh, fase-fase kehidupannya nggak seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf iga, tapi fasenya itu. Kalau Nabi Musa ini ngadepi bani yang paling ruwet. Bani Israel. Ya Bani Israel. faradatna hmm. Faradatnahu ila ummihi kaita taqarra ainuha. Yang dipakai kalimat taqarra ainuha, quratul ain. Biar hatinya itu jadi lapang. Kami kembalikan pada ibunya. Wala tahzan. Dan tidak ada lagi kesedihan dalam hatinya. Wa alama anna wa'dallahi haqq. Dan agar ibunya semakin ngerti kalau janjinya Allah itu pasti benar dan ditepati. Walakin la aktsaruhum la ya'lamun. Walakin la aktsarahum la ya'lamun. Nah, kita termasuk yang mana ini? Masuk yang layak lamun atau yang mana ini? Insyaallah yu'minun. Ya. Ya, Janji Allah pasti benar. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa dakhala madinata ala hina qablat min ahliha. Nah, kemudian sampai dewasa ya, singkat cerita saja ya. Karena hmm. kalau dibahas sampai subuh nggak kelar nih. Nah, cuma kita mau saya mau sharing biar biar biar beliau muncul. Ya. ya. muncul. Muncul. Iya, karena kan pernah terbersit hilang gitu. Perlu dimunculkan itu. Jadi Nabi Musa akhirnya sama Allah harus dibuang. Hmm. Karena kalau terus sama Fir'aun nggak jadi. Fir'aun urusannya untuk membesarkan, susunya juga dipilih sama Allah. Ibunya sendiri halalan, toyibat, Dan nggak rusak. Nggak rusak. Nasabnya nggak rusak. Kemudian saatnya mau dijadikan Rasul, mau dijadikan Rasul. Nah, sama Allah maka dikirim keluar. Cara ngirim keluar bagaimana? lihat ada Bani Israel sama orang Mesir lagi berkelahi hmm. namanya orang baik lihat ada orang didolimi bela yang terdolimi dan kebetulan yang terdolimi satu satu suku yang terdolimi Bani Israel dan Musa waktu itu cuman mendorong hmm. ya dengan dengan tangannya jadi meninju tapi bukan mukul ya mendorong untuk melerai kalau ditafsir itu kebetulan saat itu malaikat Israel lagi mencabut nyawanya orang Mesir. Jadi ini ada bedanya dengan Nabi Musa membunuh dengan Nabi Musa mukul pelan kebetulan nyawa dicabut. Artinya matinya orang Mesir itu bukan karena pukulan Nabi Musa, karena memang ajalnya. Sehingga di otopsi zaman sekarang Nabi Musa akan bebas. Oh, siap. Nah. Kalau otopsi sama sekarang bisa kan? Iya, iya, iya. Bebas. Ini memang matinya karena memang ajalnya, karena dia punya riwayat sakit jantung atau apa, bukan karena buku pukulannya. Pukulannya cuman pelan, melaras. Tapi di situ Nabi Musa menganggap saya membunuh dia, khawatir. Terus menerus khawatir saya membunuh dia, padahal nggak bunuh. Cuman kebetulan waktu malaikat Israel cabut nyawanya, karena nggak ada niatan ngajar orang. Nah itu bedanya Nabi sama yang lain melerai, nggak ada niatan ngajar orang. Ini perlu dijelaskan di awal biar orang ngerti jadikan di Musa main tangan, kasar sama orang, asal pukul, nah berbuat dosa, enggak. Mau bantu orang yang tertolimi. Nah. Besoknya, Fadol Fibusin, tapi Teman saya. Iya, iya, iya. Iya. Gitu. Insyaallah. Habib Black. Habib Black. Oke, doanya apa Ya. Jadi setelah itu Nabi Musa akhirnya besoknya ngulangin tuh si Bani Israel. Teriak-teriak lagi minta tolong. Hmm. Akhirnya bisa paham, ya Allah ini yang saya tolong memang preman. Hmm, salah. Salah, ini yang saya tolong pre preman. Tapi kan premannya udah ngomong, ente mau bunuh orang seperti kemarin. Ya? Hmm. Nah, Nabi Musa oh, ternyata kamu apa namanya orang gak benar, orang jahat itu. Kemudian Fir'aun dan dan orang-orang yang hasad di sekitar Fir'aun banyak, nggak suka nih Nabi Musa udah banyak itu. Dapat kesempatan, maka Nabi Musa diusir. Kalau nggak diusir, bukan diusir, Nabi Musa dibunuh, ditangkap untuk dibunuh dan pasal ada, antum paham sama yang alurkan ya nah, jadi memang mau ditangkap kemudian mau dibunuh tangkap bunuh pasalnya ada untuk nangkap nah, kalau untuk bunuh kan kelanjutannya maka Nabi Musa di situ dikasih tahu pilih hukumnya ada Nabi Musa dikasih tahu sama orang yang sayang sama beliau jadi larinya bukan karena beliau pengen lari disuruh lari Perginya bukan karena pengen pergi, bukan karena menghindar, disuruh per pergi. Selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu. Pergi. Nah ini ada kisah yang mirip kan? Udah lanjut aja. Pergi. Ya. Banyak kan? Mungkin ada mengalami masing-masing kan? Ini bisa terjadi pada siapa? Siapapun. Oh, pergi. Nabi Musa alaihissalam. Paham yang paham paham. Mungkin ini pernah yang ngalamin. Paham. Akhirnya pergi kan Musa kan? Iya. Pergi sampai akhirnya ketemu sama dua perempuan yang lagi uh, nunggu giliran untuk ngasih minum ternaknya. Tapi anehnya perempuan ini tidak mau berdesak-desakan. Tidak mau. Hmm. Karena itu yang disaksikan kaum pria semua. Hmm. Jadi nunggu sampai selesai dan setelah selesai ternyata ditutup Sumber airnya di, ditutup. Maka Nabi Musa tidak membuat masalah. Nabi Musa tidak datang ke sumber air dan mengangkat batunya tadi untuk beri minum air itu enggak, enggak seperti itu. Tapi mencari sumber air yang lain. Oh. Kenapa? Punya bekal ilmu dari kerajaan Fir'aun. Hmm. hmm. Jadi ini penting uh, biar kita juga paham Allah tuh menyiapkan nabi itu dengan semua perlengkapan keilmuan semua perlengkapan keilmuan dilengkapi betul nah, sampai akhirnya lihat ada ini ada jamur ada tanaman-tanaman berarti ada sumber air di sini ditelusuri sama Nabi Musa nah ketemu ternyata ada sumur yang uh, sumbernya tertutup yang sumbernya tertutup itu ada batu besar gitu kan? diangkat sama Nabi Musa alaihissalam Padahal waktu itu ditafsir tubuhnya kering, kerontang, dan kurus. Karena perjalanan darat yang dilakukan sangat jauh. Dan beliau tidak sempat bawa bekal. Hmm. Tidak sempat bawa bekal dan tidak tahu jalan. Iya. Belum pernah melakukan perjalanan sejauh itu. Nah, belum ada wajah. <laughs> Gak ada itu belum ada. Jalan capek. Iya, kalau kisah kalau kisah yang malaikat turun kemudian ngasih garis itu, itu riwayat apa? Tafsir. Nah di tafsir, nah ini yang pelajaran di sini. Kan tidak jalan nanti nih. Hmm. Ya, kan modalnya orang beriman gitu. Hmm. Gak mikir jalan, selalu jalan-jalan. Nanti Allah yang ngurus. Ente kita sih jalan aja udah. Kan mengikuti hadis itu, garis itu yang dipelajari jadi wasi garis iya. merah biru merah biru lagi merah macet sekarang ya iya, ada di tafsir itu kan malaikat ngasih apa tujuh arah kemana ke lebih suai dia diarahkan nah di sini ada ada pelajaran luar biasa Allah memang membawa Nabi Musa ke Nabi Suhaib Nah, kalau di awal diidik sama Fir'aun yang didik musuhnya yang didik musuhnya biar apa sakit tuh Fir'aun aku yang besarkan aku yang kasih ilmu aku karena kita orang ngomong tuh kan kiaiatnya jadi sakitnya itu hmm. ya, nyantai aja biar sakit ya iya, biar sakit karena Allah kan memang mau jatuhin Fir'aun so jatuh-jatuhnya jatuh-jatuh jatuh. Nekat Fir'aun aku jadi Tuhan. Keren kan ngaku jadi Tuhan. Setan aja nggak berani. <laughs> Oh iya benar. Setan aja nggak berani, Iblis nggak berani. Nah, nah Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Setelah itu pulang, Nabi Musa bersandar haus, lapar, butuh makan. Udah udah eh, nggak ada makanan, butuh makan datang nih eh dahulu salah satu datang nih jemput tapi sifat jalannya alas tehya jalannya dengan penuh rasa malu Solo Nah, solo, Solo. solo dulu ya kali ya. Solo dulu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Mas dinar mantap. Iya. Mau dikasih makan nih gantinya ngasih minum kami gitu kan falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la nah kisah jalannya itu kalau di ayat di surat yang lain kan Nabi Musa nyuruh perempuan tadi jalan di belakang nah kan lucu masa orang di dikawal pengawalnya jalan di belakang penunjuk jalannya kenapa perempuan Nabi Musa nggak mau jadi betul-betul Nabi Musa itu menjaga diri benar bujangan Ya, ketemu perempuan cantik di padang Sahara. Nah, dan perempuannya ngundang makan lagi. Kira-kira kan? Ayo silakan jalan depan gitu ya. Nah, ketika jalan ini uh, bajunya kena angin tersingkap. Nabi Musa bilang, kamu di belakang aja. Kalau habis, lanjut." Begitu kan? Lanjut, angin datang kencang ya. Iya, iya, iya malah Akhirnya iya, jaga diri betul. Ya. Jaga diri jaga diri. Ini masih inline ya. Kalau takdir begini jadi inline, masih iya. akan membunuh nanti. Enggak. Israel mencabut nyawa. Nah, itu yang perlu diluruskan dari iya. banyak kita kita dengar cerita. Iya, hmm, jadi kita nggak apa-apa kalau bunuh orang gitu. Hmm. Kacau nanti orang gitu ya. Nah, akhirnya caranya gimana? uh, istihya di sini mana tadi? Ayat yang ke-25. 25. Nah, ini yang pertanyaan eh, yang terlewatkan dari Ustaz. Waktu lapar tadi itu. Lagi musa lapar. Ini udah pada mau lapar berapa ini? Makan tuh. Ini bisanya sambil dimakan, Ya, makan besar nanti ya. ya Jadi Nabi Musa di Al-Qur'an diabadikan. Fasakola huma Fasakola huma Capek, belum makan, belum minum Angkat batu, ngasih minum air orang Dua orang tadi kan Fasakola huma Thumma tawalla ila dhilli Akhirnya bersandar di bawah pohon Bawa naungan pohon Haus, lapar Ngomong ke Allah Ta'ala Ini antum, gaya antum ini Ngomong ke Allah ya. Nah, iya. nah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Iya. Eh, kalau fukara yuhrimullah min fadli. Benar. Fakir. Ini nggak minta ya? Enggak. Ngomong aja. Ngomong aja. Ya? Saya ini butuh. Ya. Nah. Maka Allah kirim nih. Siap. Nah, kirim jalannya malu-malu. Sama Nabi Musa akhirnya disuruh jalan di belakang, Nabi Musa di depan. Jadi ngasih kodenya di mana? Pakai batu. Hmm. Belok kanan, suara pun enggak perempuan ini. Jadi perempuannya juga ini anak Nabi. Kanan, kiri, jadi pakai batu. Belum ada Belum ada Asik ya? Asik, asik. Ya. Jangan ada petren loh. Petren belum, petren belum. Sekalian petren, petren. Promo-promo. Nah, Qalat. Apa? Qalat eh, inna ya ya abatistajirhu. Eh ngomong kan salah satu yang tadi yang jemput tadi. Iya ini ambil aja di pegawai. Dalam tafsir yang pernah saya dengar, bukan yang saya baca yang pernah saya dengar nah, bukan itu apa ini kalimat ini hmm. kalau bayar udah jelas itu biasa hmm. nah, ini kalimatnya anak perempuan yang cerdas oh, nah, dia tahu ada laki-laki ya laki-laki yang sifatnya al-qawiyul amin cocok nih jadi suami kuat bisa diper dipercaya jadi angkat jadi karyawan maksudnya nikahkan dengan saya hmm. Maka kalimatnya Nabi Shu'aib cocok di ayat selanjutnya. Qala ini uridu an ungkihaka ihadab natai hataini ya? ala an oh iya bapak ya? paham bapaknya paham nih bahasa anaknya saya mau nikahkan kamu dengan salah satu anak saya dan maharnya kerja sama saya 8 tahun kalau kamu mau sempurnakan 10 tahun famin endik itu urusanmu sendiri cuman maharnya 8 tahun kerja. bukan ya, bukan. Iya. Ini nikah kan, ya? Baru ngomong, maharnya kamu kerja sama sama saya. Nah, apa manfaatnya ini? Karena dengan menikah dengan putrinya Nabi, itu nasabnya Nabi Musa, ruhaninya semakin kuat. Hmm. Nasab ruhaninya semakin kuat. Dia dapat dukungan dari Nabi Shu'aib secara Uh, eh, Fa'in atmamta asran fa min indik wa ma uridu an asyukka alaik. Dan saya nggak akan buat kamu capek. Terserah. 8, 10 bebas. Nggak paksa-paksa 10 tahun nggak. Dan nggak akan berbani kamu nggak. Di awal kasih tahu. Ikut saya enak gitu loh jangan dikira 8 tahun nanti berat 8 tahun ini susah kamu 8 tahun mau tambah boleh selesai boleh dan 8 tahun itu nggak akan membebani kamu dunia, engkau akan dapati aku insya Allah minas solehin jangan khawatir kamu akan temukan saya terus orang yang soleh nah di sini hikmah yang luar biasa kalau mau dapat ilmunya nabi atau dapat ilmunya wali syaratnya harus ikut kalau gak ikut gak bisa nyengir Nabi Musa akhirnya ke Nabi Khidir juga ngomong nih pelajaran dari Nabi Syaib dipakai hal attabi'uka nah hal attabi'uka boleh nggak saya ikut karena udah tahu dari awal belajar sama Nabi Syaib ya ikut juga nanti kalau ikut saya tajiduni kamu akan lihat betul-betul lihat saya orang soleh jadi kalau mau lihat orang saya cuma dari sholatnya, baca Al-Qurannya, nggak bisa. Jadi rajinnya zikir, rajinnya sodakoh, rajinnya bantu orang, soleh, nggak bisa. Khusnudur, iya. Tapi itu mau dia kasih level soleh, nanti dulu. Kumpul sama dia. Nah, kamu ikuti dia, nanti kelihatan aslinya Kelihatan bagaimana aslinya. Bisa nggak dia nahan emosi, bisa nggak dia itu mengutamakan orang lain, itarnya. Kadang nggak sholatnya bagus, itar nggak bisa. Sholatnya bagus, nahan emosi nggak? Nggak bisa. Jadi kalau mau tahu orang betul-betul sholat, syaratnya adalah ikut kumpul benar. Betul-betul ikut. Nanti di situ kalau kata guru saya, kamu akan tahu gimana kalau kita tamu, caranya orang sholat itu melayani tamunya. Hmm. Tamu model begini, oh caranya begini. Hmm. Oh tamu model begini, caranya begini. Ada masalah seperti ini, oh beliau menyelesaikannya begini. Jadi ilmunya bukan ilmu teori, terapan semua. Dan tiap hari belajar. Mestinya. Kan dulu kan anak kan dibawa ke kiai kan nitip kan bahasanya. Setitip anak ya. Mau diapain terserah. Kalau ya. Maka Nabi saja ini, kata ini apa ini? Ayam al itu qadaitu fala odwana alaik. Ya bisa juga akan kontrak nih ya. Nanti kalau nambah urusan saya sama kamu ya. ya tapi kalau sampai saya pilih yang awal nggak ada pengusaha ya. Aman-aman saja nih. Wallahu ala ma wakil. Nah, menariknya di sini Ustaz. Menariknya di sini begitu lari dari Firaun dan namanya dirusak, namanya dihancurkan dari anaknya Firaun jadi seorang pembunuh dan buronan. Pembunuh dan buronan ya maka Allah kirim ke negerinya wali sama ya. <laughs> Allah kirim ke tempatnya nah, Nabi. baik, baik. Siapapun orangnya gitu kan. Kalau ada kalau ada kesamaan karena mirip Al-Qur'an gitu aja. Nabi Musa. Mungkin Hafiz mengalami yang sama. Eh, jadi dikirim ke negeri uh, Nabi kan, Ustaz? Yang menariknya, semoga langsung dibahagiakan, dinikahkan. Kalau nggak jadi belum tanda tangan. Kalau nggak bawa istri dinikahkan. Kalau bawa istri ya Allah alam ya. Karena bawa ya. Karena bawa. Ini nggak punya, belum punya istri, kan langsung dibahagiakan sama Allah karena belum punya istri langsung dinikahkan. Kan luar biasa ini. Dari dari buronan, sengsara, sendiri langsung kasih teman sama Allah. Kemudian kasih guru seorang seorang nabi. Nah. Falamma qadha Musa ajala. Nah, di sini hilaf ulama. Akhirnya 8 tahun atau 10 tahun sampai hari ini nggak ada titik temu. Satu mengatakan 8, satu mengatakan sepuluh. Iya. Intinya dua-dua benar gitu kan ya. 8 oke, okay, 10 oke okay, masing-masing punya hikmah sendiri. Dan di sini ada satu uh, poin kenapa harus 8 tahun? Kan cukup lama. Ya, memang kalau ikut orang baru setahun dua tahun tuh belum anu, belum bisa. Kadang tahun ketiga jadi pengkhianat. Ya. nah, ini. Kan? Tapi udah 8 tahun, nah ini udah uji ya. uji. Kalau 10 tahun dah maksimal. Pas. Gitu. Insya Allah super-super setia benar. Dan pelajaran udah masuk. Hmm. Udah 10 tahun udah kuat nancep gitu, ilmunya. Makanya di Hadramut biasanya uh, di Said Muhammad bin Abdul Maliki dulu santrinya 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Bukan bukan 3 tahun di pulang. Nah, masih ada. Nah, lama. Karena ini dalilnya ada dalam Al-Quran. Nah, setelah itu ini yang lanjutannya menarik. Caranya Allah angkat jadi Rasul. Kenapa enggak diangkat di tempat Nabi Shu'aib? Kenapa? Ya, memang bukan di situ tempatnya. Hmm. Nanti dikira dapatnya dari Nabi Shu'aib. Oh. Enggak, memang harus dikeluarin lagi. Ya, cara ngeluarin udah ajarnya selesai, waktunya. Hmm. 8 atau 10 berangkat. Maka berangkat. Nabi Musa berangkat di tengah jalan itu mau ngasih makan istrinya. Nah, khilaf ulama ya di situ di ahli ini ada yang mengatakan berdua dengan istrinya, ada yang mengatakan beberapa orang juga ikut keluarga. Waktu waktu sampai di padang Sahara butuh makan, ternyata tidak ada api. Nah orang Arab kok nggak ada api ya sama masak kan ya? Dan dulu belum ada korek itu buat api itu susah harus cari batu koreknya Pro prosesnya lama sama dahulu ya kalau kita tahu banyak banyak nah, dari Om Kuzo. tapi ada tafsir mengatakan di sini karena takzim yang besar pada istrinya iya. jadi memang hilang. ada mengatakan Tuhan dengan istrinya berdua ada mengatakan rombongan kalau dengan istrinya berdua kalimat jamak ini bagaimana bicara bicara Musa kepada istrinya jadi semua indah takziman Berokat ini anaknya Nabi. Jadi cara ngomongnya juga harus indah. Nah, akhirnya nyari nyari api, lihat ada api di atas gunung. Nah, kalau ada api di atas gunung berarti ada kemah. Kalau ada kemah berarti ada makanan di sana. Nah, itu kebiasaannya orang Arab suka jamu. Orang Timur Tengah ya suka jamu, tamu. Umkuthu inni anastuna rola'alli la'alli atikum minha biqabarin aw minanar. minan nar. Ya, siapa tahu itu ada perkemahan ada orang. Saya dapat berita nih gimana caranya dapat makan, ada api, dapat banyak informasi lah. Atau mungkin boleh minta apinya dikit. Jadi kita bisa bawa api nggak gelap gulita di padang Sahara. Nah, falamma falamma ataha sampai di sana ternyata nggak ada kemah. Ya, nggak ada ke, nggak ada kemah, nggak ada siapa, siapa tiba-tiba dipanggil min syati'il wadil aimani dari sisi lembah yang kanan fil bukatil mubarakah di tempat yang berkat jadi tempat yang diberkati jadi Allah mau, mau ngasih rasul wali eh, wahyu itu ya milih tempat jadi nggak nggak sembarang tempat nah di sini ada satu hikmah buat mendaki gunung seneng ini dan kebanyakan wahyu kok turunnya di gunung ya gua hero di gunung Ya, ini juga turunnya di di gunung. Ada banyak hal turunnya di gunung. Di atas bukit. Di sisi tanah yang sebelah kanan di, di tanah yang berkah minasyajarati ayya Musa. Langsung dipanggil Hai Musa, maka disebut Musa kalimullah tanpa perantaraan malaikat Jibril salam. Hai Musa. Uh, eh, ini anallahu rabbul alamin. Sungguh aku adalah Allah Rabbul alamin. Wa alki asok. Di ayat yang lain dialognya lebih menarik. Ini kan singkat. Kalau kita gabungkan dialognya lebih menarik. Nah, kita akan bahas sedikit start. Kenapa setelah bicara ini Allah terus bicara bab tongkat? Jadi ada ada ilmu komunikasi tingkat tinggi yang Allah ajarkan kepada kita-kita ini. Ketika Allah bicara dengan Nabi Musa, tiba-tiba dipanggil Hei Musa, aku Allah. Nabi Musa kaget bingung. Ya, bingung. Coba kalau kita nggak kenal presiden, ya, tahu ketemu ngobrol, saya presiden. Kaget gitu kan? Kaget, baru presiden. Saya Allah. Itu rasa kaget yang ada di hati Nabi Musa itu harus kita rasakan. Kalau kita baca nggak tahu rasanya, nggak nggak akan pernah paham ayatnya. ini Nabi Musa itu betul-betul terheran-heran dan kaget. Bicara, diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika diajak bicara udah kenal Allah, muridnya Nabi. Muridnya Nabi Su'aib. Udah ngerti siapa Allah. Kayak Allah yang ngomong langsung, aku Allah itu. Dengan dengan cara yang hanya dipahami Allah dan mendengar yang hanya dipahami oleh Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Masih Allah dari sekarang penyerupaan. Nah, setelah itu Musa itu bingung, maka Allah tanya, "Wa matil yang ini kayak Musa?" Diturunkan kamu bawa apa sih itu tangan kanan? Hmm. Diajak bicara sebagai manusia, nggak diajak bicara wahyu, nggak diajak bicara apa namanya alam langit ya. Tangan kananmu bawa apa? Kan ya. Udah ada Nah, sunatul ambiyah. Dan orang orang yang akan berjalan pada sahara biasa membawa tongkat. Jawab ini tongkat saya. Ini saya gunakan untuk berpegangan, menghalau kambing ternak dan saya punya manfaatnya banyak nih yang lain ya Allah nih. Bayangin jelasin manfaat atau enggak ke Allah nih Ustaz. Artinya kan omongan yang gak ada manfaatnya. Secara mau diomongkan ke Allah ya, gak ada man manfaatnya. Tapi kalau yang ngomong yang dicintai semua manfaat. Gak apa-apa, ngomong sama Allah bab tongkat tuh boleh. Bukan suatu yang yang hina bicara sama Allah urusan ya Allah ini tongkat saya, ini pulpen saya. ini Bukan suatu hal yang Ya, yang hina dan ngobrol sama orang-orang soleh dengan obrolan seperti itu nggak apa-apa. Nabi Musa aja ngobrol sama Allah tongkat eh, seperti itu nggak jadi masalah. Tongkat nanti cerita lucu Foto sambil dicipi. Ada satu orang gila. Dan aku jadikan Musa Ditangkap sama raja. Kamu berani-berani ngaku jadi nabi. Bahkan Nabi Musa nggak nanggung kamu ini, Emang saya Musa. Buktikan. Siap. Saya akan siap buktikan. Lemparkan tongkatmu itu. Jadikan ular. Siap. Tapi Anda harus jadi Fir'aunnya dulu. Iya. Kalah aja ya, bebas ini. Ini orang gila lebih keren. Iya, iya, Fir'aunnya nggak ada. Nggak bisa muncul nih keajaibannya. Nah, di situ baru uh, Allah gunakan apa yang jadi kebiasaan Nabi Musa itu sebagai senjata cukup satu tongkat ini ya tongkat inilah yang yang nanti akhirnya mengalahkan Firaun yang lain tambahan pangan keluar jadi putih tambahan tapi yang pokok ini yang pertama kali ditanya wah mati tapi dia menyikahi ya Musa ini tongkat saya ya udah ini tongkat yang biasanya kamu gunakan untuk berpegangan tongkat yang biasa kamu gunakan untuk menghalau ternak tongkat yang biasanya untuk mukul orang tongkat itu seperti itu di tanganmu akan berbeda kalau udah berhubungan dengan aku. handphone ya. Handphone kalau belum ada trennya biasa. Nah. handphone ini, ini kayak tongkat biasa. Ya kan kan saya tanya nih. Bes, eh ente semua handphone lu kayak itu apa yang di tangan kananmu gitu kan? Iya. Mana handphone? Buat apa? Pas buka. <laughs> Buat WA. Itu kan? Biasa. Biasa. Tapi begitu di install Patreon jadi bisa nyari duit. Ya? Ikan halalan tiga. Ngomong oh, tongkat kan? Ngomong tongkat bener. Tongkat ini biasa kayu gitu loh. Jadi semua orang kenal. Nabi Musa juga kenal. Maka sama Allah kemudian dilatih dari Musa itu yang malah di tekan kan, yang bisa yang biasa yang dunia nggak cari yang lain cari yang baru ya nggak nggak usah yang ada aja senjata dan Allah nggak butuh senjata harus ngumpulin pasukan ngumpulin tentara enggak misinya bukan mengislamkan Fir'aun jangan salah ini harus dipahami sejak awal Allah nggak nyuruh Nabi Musa mengislamkan Fir'aun enggak karena Fir'aun itu udah maktubnya memang dia mati kafir. Ya. Ini nggak ada misi untuk Fir'aun, misinya untuk Bani Israel. Hmm. Menyelamatkan Bani Israel. Misinya itu, jadi misinya pun terbatas, dibatasi. Nah, berarti nanti kelihatan doanya Nabi Musa itu tentang Fir'aun ngeri kan? Maksudnya kan nggak boleh kita doain orang gitu Memastikan orang ini mati Kafir Jangan sampai beriman ya Allah kasih dia adab yang pergi baru nanti percaya sama kamu ya Allah ya, jadi sudah sudah memang Nabi Musa baca kasih tahu riwayatnya Fir'aun bagaimana sampai kapan pun sudah ada nih filenya udah lengkap di tangan Nabi Musa dilantik tongkatnya sudah lepaskan jadi ular <coughs> dan ularnya katanya ditafsir gede banget so. betul betul besar Hila, apa namanya macam-macam tafsir ada meterannya itu sekian meter, sekian bukan satu dua meter. Gedenya itu kepalanya satu rumah. Oh, iya. Gede bener. Jadi Nabi Musa itu kaget bener. Tongkat biasa, kepalanya jadi satu ular satu rumah. Pernah lihat orang ular apa? Piton apa yang itu? Pernah? Kan? Hah? Anaconda itu, wuh, gede gitu kan? Ya, itu mungkin bacaan Nabi Musa itu ularnya. Gede. Bapak Konda. Itu anak maksudnya, ya. ini bapak ibunya. Kaget kan Musa. Maka kata Allah Ta'ala, jangan takut, wala takhaf. Ya, ya Musa akbil wala takhaf. Lari. Begitu dilewat ular, ya lari Nabi Musa kaget ya. Tongkatnya jadi ular besar. Nanti lihat ular takut nggak? Kecil aja lari, balik gede Lari. Nah ini sisi manusiawi. Jadi kalau misalnya ada wali kok lihat ular, tiba-tiba kaget gitu ya. ah wali masa takut sama ular. Oh, iya. Sisi manusiawi itu muncul wajar. Iya, sisi manusia itu muncul wah, wajar. Nabi Musa udah sudah muridnya Nabi Syuaib. Iya, udah luar biasa, imannya sama Allah juga luar biasa. Tapi dia orang gede kaget ya wajar, manusia. manusia. Wajar. Yang nggak kaget juga bisa karena Allah kasih ilmu sendiri. Memang ada makomnya sendiri sendiri. Tapi Allah kemudian melatih Nabi Musa untuk tidak takut. Lari dipanggil. ajibil balik. Coba kalau Hafiz diuji gitu. <laughs> ayo balik sini gitu ya mikir nanti dulu ya balik gitu. akbil wala takhof dan kamu jangan saya takut inna kaminal aminin kamu udah dijamin termasuk orangnya aman selamat jadi mana mungkin akan ada takut lagi udah dijamin aman selamat yang jamin Allah kok usrut ya jadi jadi dilatih satu persatu yang tongkatnya yang tangannya udah lengkap semuanya maka وكن eh, min إنهم كانوا masih merasa dirinya yang membunuh. Ya, nanti saya eh, apa namanya dibunuh oleh mereka ya Allah. Wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu yarid an yusaddiquni. Ini aku akhafu ayyukadzibun. Dari sini menarik. Jadi sejak awal Allah udah buat Nabi Musa tuh lidahnya luka. Hmm. Ketika Fir'aun mulai ragu, jangan-jangan ini bayi yang saya cari. Karena menarik jenggotnya Fir'aun waktu bayi. Sampai apa? Rontok jenggotnya Fir'aun. Nabi Musa pun akhirnya eh, istri istrinya Fir'aun bilang, ini anak kecil nggak tahu mana roti, mana api. Jauh kamu dia aja kasih api sama roti. Dia pasti akan pilih api nanti. Tapi namanya Nabi gak mungkin pilih api. Tangannya milih roti. Malaikat Jibril datang, kasihkan ke api. Hmm. Kasihkan ke, ke api, tarikkan ke mulutnya. Sampai berorman Jadi Allah yang ngatur. Jadi ada hal yang gak menyenangkan badan Musa itu cara Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. ya, nah, eh, cara Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan cara Allah menyelamatkan kita juga. Enak. Iya. Nah, kita jangan buru-buru ngomong, wah gak bener ini. berapa ini? Menyelamatkan kita. Dan itu cara Allah, rencana Allah untuk mengangkat saudara Nabi Musa untuk jadi nabi. Karena kalau Nabi Musa sudah sempurna, nggak butuh dibantu yang lain. Allah kasih lisannya kurang, Allah kasih saudaranya. Dan dengan hatinya seorang wali, hatinya seorang rasul, yang dipikirkan itu nomor satu keluarganya dulu. Gak mungkin mikir yang lain. Ya, seperti Rasulullah SAW. Illal mawaddata fil kurba. Tafsir macam-macam. Ini keluarga dulu, memang ya harus begitu. Yang dikasih apa namanya nasihat ya keluarganya dulu. Yang dikasih lebih ya keluarganya dulu. Maka Nabi Musa yang minta Harun. Dan paling dekat kan keluarga, so, paling enak. Udah ngerti luar dalamnya udah udah paham hidup bersama seperti apa. Harun ya Allah jadikan pendampingku. Itu lisannya bebas ya Allah nih nikmatnya ya. Hidup bersaudara nggak ada iri dengki. Iya, hmm, nggak ada iri dengki. Ya. Nggak ada iri dengki. Dia lebih fasih dari saya ya Allah. Kalau saya ini kayak begini lidahnya, ngomong nggak jelas ya Allah. Padahal masih jelas. Ngomong nggak jelas. Jadi nggak mau diambil sendiri. Kemuliaan tuh mau dibagi-bagi, saudaranya dikasih. Gimana caranya? Dicarikan alasan. Dicarikan alasan. Dan itu kebiasaan orang soleh. Si orang soleh betul dari Allah tuh yang dekatnya yang dapat. Ya Allah dia biar masuk ya Allah saya butuh dia ya Allah. Saya nggak bisa nih ya Allah. Tolong ya Allah bantu ini. Enggak, bukan tambah malah dicari-cari untuk di, dijatuhkan, diangkat. Nah. Maka Allah jawab, "Qala sanashuddu 'ududaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma innal eh, antuma wa man ittaba'akuma al-ghalibun." Pasti menang. Yang kalian berdua dan yang mau ikut ya dan nanti <coughs> yang saya itu kemarin tercengang waktu dengar ayat ini dibaca di sesi Mukserta di Haraman itu ayat kebetulan kok ayatnya dibaca nanti antum dengarkan Ustaz menarik kisahnya Allah Ta'ala uh, sampai ini di surat yang lain lebih lebih ada apa ini kan langsung loncat ya. Di surat yang lain kan ada do doanya itu. Tapi kita lanjut loncat enggak Pak Ustaz? Saya pengen ngomong ini sampai fase tentang ditenggelamkannya Fir'aun sampai di situ. Karena ini kan bisa jalan terus, ya jalan terus. Fala Abu Musa bi ayatina bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha ila sihrun muftara. Ini tongkat dilempar jadi ular. Ya, kemudian tangan jadi bercahaya. Fir'aun ngomong ini sihir ini, ini sihir. <clears throat> Akhirnya malah saya ditantang. Ya udah, duel aja. Tukang sihirnya mana kumpulin? Kumpulkan semua tukang sihir satu Mesir. Itu jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan. Jumlahnya puluhan ribu. Dari semua RT tukang sihir dikumpulin. <clears throat> Seluruh melawan Nabi Musa. Dan disinilah kebiasaan orang yang berkuasa ketakutan. Orang berkuasa kalau udah ketakutan, walaupun yang dimusuh cuma dua orang, yang dimusuh cuma satu orang, dia akan kumpulkan semua orang untuk melawan. Dia akan kumpulkan semua orang untuk untuk melawan. Takut itu. Yang Allah letakkan rasa takut. Hmm. Nah. Ya. Nah. ketika duel itu Nabi Musa dengan dengan tukang sir tukang sir itu itu di surat-surat akhir ya kalau salah ya nah, atau di Al-Araf ya Al-Araf 115 berjuang perlu belajar ayat ini. Dai-dai ya. Pengalaman hidupnya para rasul. Akhirnya kan tukang sihir itu minta uang sama Fir'aun. Hmm. Kalau kita menang, kita nggak mau kasih duit loh. Hmm. Kita meminta jadi orang kepercayaan. Kalau قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين jadi jangan cuma duit doang. Fir'aun udah jangan khawatir. Orang terdekat. Kalu ya Musa imma an Turkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Hmm. Ada ngomong nih. Semua tukang sihir itu dikumpulkan di lapangan gitu ya. Kemudian orang Mesir semua nonton. Bayangin ya, satu Musa melawan puluhan ribu tukang sihir. Ada nggak sih yang berani melawan tukang sihir satu orang itu? satu kiai, satu ustad lawan tukang sihir se-Indonesia berani gak kira-kira? Jangan coba-coba. ya jangan coba-coba mau nantang gitu. Allah kadang ngasih kekuatan sama orang lain, walaupun itu keburukan tuh ya. Untuk ngajar orang-orang yang punya kebaikan tapi sombong. Punya kebaikan tapi ada sombongnya. Cara Allah menghancurkan itu ya macam-macam. Cara menjatuhkannya. Maka dari situ para tukang ngomong, Musa, ini yang lempar tongkat siapa dulu? Jadi istilah tongkat sihir itu dari zaman Nabi Musa udah ada. Bukan Harry Potter ya, Bukan lewat. Paham kan? Tuh? Jadi tukang sihir itu punya tongkat-tongkat, tongkat. Dan tongkatnya itu bisa melakukan apa? Apa ini Tukang sihir. Tapi tipuan, menipu mata. Jadi yang disihir matanya yang kelihatan itu tetap kalau orang yang matanya nggak kesihir tongkat biasa nggak berubah tongkatnya tidak beru berubah maka mereka melontarkan dulu tongkatnya jadi ular semua tapi ular kecil-kecil tapi jumlahnya puluhan ribu mengerikan ya mengerikan Qala alku kata Nabi Musa jantan lemparkan Falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin adhim. Mereka buat orang ketakutan dan Allah memuji tukang sihir ini. Wa ja'u bisihrin adhim. Artinya ini kan sembarang sihir loh. Mereka buat sihir yang azim. Asli keren nih. Sihirnya luar biasa nih. Bukan kampungan. Ini sihir internasional. Azim. Jadi Allah yang mengasih nilai azim. Hmm. Sihir yang betul-betul luar luar biasa. Karena di sini bukan satu orang, dua orang. Satu negara yang lagi ngumpul nonton jutaan orang, di situ matanya kena semua. Kalau cuma nyihir 10 orang udah Nyihir penonton satu apa bukan bukan seribu dua ribu jumlahnya itu sangat-sangat banyak nah, kemudian wa auhayna ila Musa an alqi asab fa idza fa idza fa idza hiya talqafu ma yafikun. Kata anak Allah, bisa lemparkan tongkatmu. Eh, lemparkan tongkatmu. Itu di ayat yang lain Nabi Musa sempat agak khawatir, takut. Jadi Jumlah begitu banyak. Tapi udah dilatih sama Allah. Dia latih sama Allah. Ya udah lemparin aja tongkatnya. Tongkatnya dilemparin. Gede-gede. Dan makannya semua tongkat. Di situ tukang sihirnya kaget. Ini bukan sihir. Nggak ada tongkat bisa makan tongkat nggak ada tongkat bisa makan tongkat. dimakan semua ular hmm. tadi itu tongkat itu ya kemudian tongkat yang dimusnah berubah jadi tongkat lagi semua sementara semua tongkat di hilang dimakan betul-betul jadi ular yang bisa makan ya binatang atau manusia tapi bisa tongkat <coughs> apa hasilnya disinilah hikmah yang besar yang pernah saya dengar dari guru saya orang yang berilmu itu walaupun sesat walaupun sesat sadarnya mudah tapi kalau orang bodoh kalau udah sesat, susah sadarnya. Jadi orang yang punya ilmu, itu walaupun tersesat, nanti sadarnya mudah. Punya ilmu bener loh ya, punya ilmu bener-bener punya ilmu di satu bidang. Tapi kalau orang bodoh, itu sadarnya susah. Buktinya ini, tukang sihir ini dia betul-betul belajar sihir. Jelek tuh sihir, haram hukumnya. Dan mereka betul-betul belajarnya. Makanya begitu melihat ilmunya Nabi Musa alaihissalam, mereka tahu ini bukan sihir. Ya mereka tahu ini bukan sihir. sihir karena mereka punya ilmunya. Ini bukan sihir. Apa yang terjadi? Eh, Fahulibu hunalika wangqalabu sagirin. Mereka kalah dan mereka jadi yang orang yang kecil terkalahkan. Wa ulkiya saharatu sajidi. Langsung mereka sujud. Langsung mereka sujud. Qalu seketika mereka berubah yang tadinya musuh Nabi Musa, yang tadinya ingkar pada Nabi Musa, bahkan nantang. Nah, mana tongkatmu lempar gitu. Nantang. Langsung jadi beriman, qalu amanna bi rabbil alamin. Enggak ngomong saya ikut Musa, enggak. Amanna bi rabbil alamin. Ini pasti ini Tuhannya nih yang ngasih ini. Enggak mungkin di kan? Kami beriman pada Tuhan alam semesta. Very good. Thanks Tahu kan? Bang Bentam. Qalu eh, amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Harun. Qala Firaun. Di situ Firaun marah. Amantum bihi qabla an adzana lakum. Belum saya kasih izin kamu iman. Oh ini pasti ini ini profesor kalian yang ngajarin sihir nih. Ini eh, Musa ini profesor kalian dalam ilmu sihir ini kabirku kabirku uh, eh, ini adalah tipu daya yang kalian rencanakan agar mereka semua nanti hanya keluar meninggalkan kota kota Mesir. di anak dia kum abdulakum min khilafin. Kalau kalian nekat beriman pada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, saya akan potong tangan dan kaki kalian secara menyilang. Kalau kaki kanan dipotong, kaki tangan kiri yang dipotong. Kalau kaki kiri yang dipotong, tangan kanan dipotong dan kalian akan saya salib. Di bukit-bukit ini di tempat kalian apa namanya? duel tadi. Akan saya salib biar semua orang lihat. Coba bayangin. Baru tadi mau dikasih jadikan menteri. Ya, awal mau dijadikan menteri. Ya, berubah sujud sama Allah, Tuhannya jagat raya, diancam sama Firaun, tak habisin kamu dengan cara yang yang mengenaskan. Sangat gak enak. Jawabannya apa? Qalu inna ila rabbina munqalibu. Iman itu udah masuk gitu. Inna ila rabbina munqalibu. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lama ja'atna. Eh, kamu mau balas sama saya gini, mau nyeksa karena saya iman sama Tuhan saya. Langsung minta sama Allah. Rabbana Avril alaina sabron wa tawaffana muslimin. Gak nanggung-nanggung minta sabar ya. Avril alaina sabron. Ini yang mau dihadapin berat. Jadi jangan minta sabar tok. Ini mau disalib, potong kanan, potong kiri, gak langsung mati. Itu nu dipanaskan gitu. Matinya pelan-pelan sampai tetesan darahnya itu ah, kehabisan darah habis. Ya, ya Allah, curahkan kesabaran kepada kami dengan dengan curahan yang maksimal. Afrih alaina sobron. Bukan berilah kami kesabaran. Kalimatnya afrih alaina sobron. Watawafana muslimin. Dan itu pun masih khawatir nanti kalau nggak kuat kesakitan akhirnya nyerah minta ditolong. Hmm. Akhirnya nanti minta apa balik jadi pengikutnya Fir'aun tidak mau watawafana muslimin minta dipastikan matikan kami muslim kami tak selamat nanti hmm. watawafana muslimin. Nah ini kata ahli tafsir termasuk yang pernah saya dengar dari guru saya. Jadi uh, Nabi Musa sebelum duel dengan para tukang sihir dikasih tahu sama Allah Itu semua di, di depanmu tuh wali waliku. Di depanmu semua tuh tukang sihir itu wali waliku. Kamu yang sopan sama mereka. Kamu yang sopan sama mereka. Makanya Musa memperlakukan tukang sihir itu juga dengan sangat-sangat sopan. Dan nyantai, wali Allah semua nih. Hmm. Ya, cuma belum terbit. Udah jadi. Makanya para ulama mengatakan hati-hati berurusan dengan manusia-manusia ini karena ada orang di depanmu pembunuh tapi dia wali Allah. Disembunyikan. Memang saatnya lagi aksinya lagi membunuh dosa besar. Tiba saatnya Allah buat dia berubah jadi tobat, jadi wali Allah. Karena di kitabnya Allah wali Allah. Enggak jangan pernah apa namanya menghakimi orang ini hmm. orang hmm, ini orang nggak bisa jadi contoh yang nyata ada dalam Al-Quran hati-hati tukang sihir yang musuhin berubah jadi mukmin semua ini wali Allah ini makanya Ibn Arabi Ibn Arabi pernah ngomong di kalam Habib Ali juga disebutkan uh, Ibn Arabi berkata kalau saya melihat seorang mukmin berbuat dosa di depan mata saya berbuat dosa nyata jadi bukan berita katanya orang enggak benar-benar di depan mata saya berbuat dosa setelah itu dia pergi sesaat. Saya tidak melihat dia karena dia berada di belakang pohon. Jadi dia jalan, ada pohon. Terhalang pohon sesaat pandangan saya. Begitu dia kelihatan lagi, saya yakin dia wali Allah. <coughs> Tanya Ibn Arabi. Bagaimana kamu bisa lihat orang yang dosanya besar di depan kamu, terhindar sesaat dari pandanganmu, kemudian bilang, bilang wali Allah? Iya, karena saya yakin siapa tahu di belakang pohon itu dia bertobat dan tobatnya diterima Allah Ta'ala. Maka dia jadi wali Allah. Jadi para aulia itu hatinya seperti itu. Hatinya seperti Ini belajar dari kisah Nabi Musa sama tukang sihirnya. Alaihissalam. Emang kalau udah ngerti Al-Quran tuh sama manusia itu enak berlakuan. Cuman wama alaika illal balah kan aja. Gak ada namanya benci sama orang, musuhin orang karena nyampe kan jangan zina, jangan mabuk. Gitu. Karena ya ada ya, cuman apanya nyampai. Tapi begitu nggak kelihatan nih pemabuk pulang gitu ya, ketemu lagi wali jangan-jangan. Siapa tahu semalam udah tuh tobat. Mudah nggak punya hati gitu. Sebetulnya mudah kalau kita mau minta sama Allah. Karena yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian وتوفنا مسلمين ya, kata-kata muslimin ini udah ada sejak zaman Bani Israel kan yang menunjukkan kan terakhir-terakhir ini ada ada pemahaman liberalis yang mengatakan bahwa berbeda berbeda antara Islam, Yahudi, Nasrani, ya Muslim itu belakangan induknya adalah uh, Yahudi gitu. Hmm. Kalau lihat dari sini, ya, Muslimin udah menjadi kosakata yang biasa. Hmm. semuanya Muslim, semuanya Muslim dari awal. Eh, hanya hanya saja uh, nabinya siapa? Kalau kita ini beruntung jadi yang terakhir, jadi Muslim yang paling sempurna. <coughs> Saya paling sempurna. Nah, tersisa dua, eh, tiga lagi Ustaz. Karena kalau semua nanti kalau kita ketemu lagi ada habis gak enak iya. <laughs> iya. Ini tentang ayatnya itu eh, yang kita nggak bahas tenggelamnya dulu, kita bahas ayatnya dikit. Eh, Nabi Musa ini mengalami kaum kaum yang mengerikan Bani Israel. Udah lihat mujizat Nabi Musa masih minta dibuat ke Tuhan. Kan lucu kan? Uh, ya Allah. Ada di alim. Dan kau perlu jangan manfaatkan dia sebelum menyaksikan adab yang ¿Ah? Café esto? mematikan dia sebelum dia menyaksikan azab yang pedih. Hmm. Kunci mati hatinya. Udah. Sebelum menyaksikan jangan jangan berikan jangan jangan biarkan dia beriman Enggak, jangan jangan biarkan dia beriman. Hatta sebelumnya atau bulan 8 tafsir Ustaz tafsirnya ini ayat ini dan nah, ayat Al-A'raf 144 menunjukkan kebesaran umat ya Rasulullah SAW. Kita kita baca dulu ya. Ini insya Allah kalau kalau yang baca ayat ini 144. Nah, kita mulai dari 142. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن تقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ayat 144 saya bukakan tafsirnya ya فخذ ما آتيتك Jadi Nabi Musa itu sama Allah Ta'ala ditunjukkan umatnya Rasulullah SAW. Ya, itu ada kaitannya dengan Kama lebih luar ghurbi Ada kaitannya dengan surat Al-Qasas tadi Fakut mati itu hmm. eh, ya. sudah sudah hmm. Surat Al-Qasas itu surat keberapa? Al-Qasas ayat 45 44 45 Al-Qasas 44 45 wa kunta tujantil hurufi Makan yang model apa? ya, mau dikasih makan tuh semua dikelonin tuh. Sayang banget ya. Masya Allah. Sayang banget nih. Ya, udah makan belum begitu? Sayang banget kode kode kode keras itu udah siap makannya belum udah belum nah jadi di surat Al-Qasas ayat yang ke-44 sama 45 Wa ma kunta bijanibil ghurbi itu Allah bicara kepada Nabi Muhammad SAW Jadi engkau tidak berada di sana hmm. Saat Musa itu Eh, kita tetapkan jadi rasul terus ngobrol sama saya kamu tidak ada di sana nah apa obrolan itu ketika Rasulullah belum berada di situ ya kan nggak ada di situ umat Rasulullah nggak ada di situ maka Nabi Musa e, buka kitab kan dikasih Allah kitabnya ya buka kok ada keistimewaan keistimewaan yang biasa nih hmm. untuk umatnya Rasulullah SAW Nah, uh, di situ an Abi Zur'ah fi qaul fi qaulillah ta'ala wa ma kunta bi janibi tur id qala nada ya ummat Muhammad jadi ketika Allah manggil umatnya Rasulullah SAW, ya umat Ahmad ya di ini ya umat Ahmad wahai umatnya Ahmad wahai umatnya Muhammad di situ ada Nabi Musa nggak ada Rasulullah SAW jadi Allah manggil umatnya Rasulullah. Kita yang dipanggil sama Allah. Jawab semua. Ya semuanya, jawab. Jawabannya apa? Lebih Allahumma lebih. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini eh, Nabi dengar suara itu. Akhirnya tanya, itu maknanya siapa? mati Ahmad, mati Muhammad. Uh, saya pengen lihat. Enggak, belum waktunya kamu lihat. Kalau suaranya saya mendengarkan. Ya, suaranya saya Perdengarkan. Maka panggil sama Allah, ya umat Ahmad, lebih lebih Allahumma lebih. Itu panjang hadisnya Ustaz. Jadi nah, antaranya terus Allah ngomong kepada kita semua umat Rasulullah SAW ini, uh, ya umat Muhammad, a'taitukum qabla an tas'aluni wa stajabtu lakum qabla an tad'uni. Ya saya sudah kasih kamu sebelum kamu minta dan sebelum kamu minta pun sudah saya kabul kabulkan hadirnya macam-macam panjang lebar menunjukkan umat, eh, kemuliaan umatnya Rasulullah SAW. sampai akhirnya Nabi Musa minta jadikanlah aku umatnya Ahmad Allah, Allah. sudah dikasih jadi Rasul ngobrol langsung dengan Allah begitu lihat kemuliaan kita semua Nabi Musa minta turun pangkat udah saya nggak jadi Rasul aja nah jadi umatnya Rasulullah SAW karena kemuliaannya luar biasa. Ini yang ngomong Nabi Musa ini. nih. doanya Musa dikabul terus. Nah, dikabul terus dan tahu ini yang yang apa yang minta ini tahu ya. Berarti kan ngerti bener nih kemuliaan kita ini seperti seperti apa sampai minta jadi umatnya Nabi Musa Maka Allah bilang, "Khud ma ataituka." Aku gini. Udah yang saya kasih terima. Bersyukurlah kamu, udah kamu jadi orang saja. Ini juga pangkatmu tinggi. Tinggi pangkatmu. Jangan iri sama umatnya Rasulullah SAW. Itu di surat Al-Qasas ayat 4445. Nah, sama tadi yang surat Al-A'raf ayat 144. Yang mau saya cari doanya Nabi Musa. Oh. Antum masih ingat belum? Allah yu'mis gitu dong kan? hatta ada coba kan ada ada mesti eh, Nah, nah, bukan, bukan. Surat Yunus. Betul betul. Ya, betul itu. Ujibat da'watukum. Ya, ini ini yang perlu dipahami sama semua orang. Al surat Yunus tadi ya. terus selesai, kemudian dilanjutkan makan malam. Terus kapan-kapan kalau saya dapat rezeki lagi entah kumpul sama Ustaz di mana enggak tahu. Ya, Amin. Amin. Amin Amin. <laughs> Amin. Amin. Baik, baik. Oh, kan Ini ya. kok tren, tren. tren. Eh, yang penting, yang penting wajah senyum, yang senyum semua, tersenyum. Ya, tadi dengar pahit tren, wajah harus ter tersenyum. Wajah harus tersenyum, senyum, senyum. Uh, وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا jadi Nabi Musa ngomong tunjukkan memang Fir'aun ini dapat dapat kemurahan dari Allah. Dikasih harta, ya, kasih pangkat, kasih kedudukan. Rabbana, tapi dia liyudillu. Ya, uh, apa sopannya Nabi Musa berdoa ya Engkau yang ngasih mereka harta, pangkat, tapi mereka gunakan itu ya Allah untuk menyesatkan hamba-hambamu dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, hancurkan hartanya, wasjud ala kulubihim, kunci mati hati mereka. Jadi, ini kan pertanyaan. Nabi Musa suruh berdakwah, tapi kok doanya minta kunci mati? Sedangkan untuk hatinya اشرح لي صدري wa لي amri واحلل عقدة من لساني yafqahu قولي Begitu kan? Tapi untuk Firaun dan kroni-kroninya. Nah, ini bahayanya di sini. Jadi Firaun dan bala tentaranya itu sudah dinyatakan tidak akan masuk Islam. Oke, kalau orang nggak percaya dengan kodok dan kodar yang di, diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah itu ketetapan Allah Ta'ala ya baca ayat ini dalam ayat ini Nabi Musa dengan berani mengatakan dan kunci hati. Kalau orang kadang belajar tafsir ini nggak nggak tuntas ya. Jadi cuma ngutip ayat yang tuh Nabi Musa disuruh sama Allah ketemu Fir'aun ngomong kaulan layinan. Hmm. Eh, bicara yang lemah lembut. Iya. Tapi jangan lupa Nabi Musa ngomongnya ke Allah lemah lembut atau kasar nih? Ngomongnya ke Allah kasar. Maksudnya untuk Fir'aun ya? kasar hancurkan harta mereka kalau hancurkan mereka langsung nggak enak orang berharta tuh sakitnya kalau hartanya hancur dulu iya. habis dulu duitnya tuh lebih menyakitkan daripada dirinya yang hancur duitnya habis itu nanti dia merasa hancur maka muncul sabda Rasulullah SAW irhamu aziza qawmin dzat kalau ada pemuka suatu kaum itu menjadi terhina sayangi dia irhamu aziza qawmin dzat Orang punya pangkat tiba-tiba jatuh gitu ya. Udah cukup, jangan kamu caci maki terus. Udah, kesian. Ya, irhamu azza zat mantan konglomerat. Udah kamu harus sayangi dia. Irhamu. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Karena sangat menyakitkan dari orang yang punya jabatan tinggi terus jadi terhina. Orang yang punya harta banyak jadi melarat. Itu sakitnya luar luar biasa. Nah di sini Doanya Nabi Musa justru minta kunci mati hati Fir'aun dan bala tentaranya, kroni-kroninya. Fala yuk minu Dan jangan biarkan mereka beriman. Jangan biarkan mereka beriman. Nabi Musa kan suruh ajak orang beriman. Tapi kenapa disuruh kunci mati? Dan jangan buat beriman. Hatta yarawul bel alim sampai mereka betul-betul merasakan, melihat itu dalam arti merasakan siksa yang sangat pedih. Nah kalau udah lihat gitu terus perlu iman, saya iman, tidak gue imannya. Udah sampai di akhirat, ya Allah sekarang saya iman sama kamu, ya Allah, ya nggak bisa. Udah lihat itu kan terus di kerongkongan lihat semua bilang iman, nggak bisa, ditolak imannya. Nah di sini ada pelajaran dari para ulama, jadi jangan samakan ini dengan kita. Nabi itu dapat wahyu. Jadi ini kan jangan berhenti nontonnya loh ya. Kalau berhenti tadi salah pahamnya Ustaz. Jadi Nabi Musa dapat wahyu Fir'aun dan pengikutnya nggak mungkin beriman. Ya, karena nggak mungkin beriman ya udah. Fir'aun juga doanya setara dengan keputusan Allah. Doanya ya azab, doanya ya jangan iman, Gak makso. Ya Allah kasih iman dong, enggak. Ya, tahu karena semua firman Allah baik. Allah itu maha benar, jadi nggak usah apa namanya jadi lawannya Allah. Kalau bilang Fir'aun gak iman, Padahal mereka iman, Nabi Musa juga kunci mati hati mereka ya Allah. Jangan kasih mereka iman. Ya. apa kata Allah? Kala. Menariknya ya Allah ini. Loh Allah yang ngasih tahu, Allah yang ngajarin doa. Dan ya, Allah bilang kau uji pada waktu kuma. Doa kalian berdua lah ya. Doa cuma Nabi Musa kan? Cuma Nabi Harun ngaminin amin, amin. Nah, maka bentuknya kau uji pada waktu kuma. Orang mengaminkan doa sama persis dengan orang yang berdoa. Jadi apapun yang diminta oleh yang berdoa, modal kita amin, dapatnya sama. Kau uji waktu kuman. Amin doang ya. Amin doang. Amin. Ya, amin. Pak Efren, amin. amin. Amin. amin. Fastaqima wala tattabi'ani sabila alladziina la ya'lamun. Nah, terus nah, ini kapan terwujudnya. Kapan terwujudnya? 40 tahun setelah doa. Jadi Fir'aun ditenggelamkan, semua bala tentara ditenggelamkan itu 40 tahun setelah doa. Tapi ACC-nya dari awal, ACC. Ya. Pak, minta mobil Pak. Iya. Bapaknya udah ngomong iya. Nah, kapannya terserah bapaknya dong. Ini kan cocok buat beliau nih kalau bab yang begini-begini. <laughs> Untuk jawab orang yang Ustaz kenapa dosa belum terkabul? Udah terkabul, tunggu saja tanggal mainnya. Kamu harus lantas takjilu. Jangan jangan ter, terburu-buru. Nah, manusia ini ajula, eh, tergesa-gesa, menganggap gak kabul, menganggap gak tercapai, ya tergesa-gesa. Dan ini akhir, Pak akhirat Ustaz ketika Nabi Musa ter, terdesak itu dan kaumnya di tepi, lebih laut kalimatnya cuma sederhana inna ma'ayya rabbi sayahdi Allah ada sama saya karena ini masalah ya masalah kan depan laut belakang musuh yang ikut orang nggak bisa diajak perang ya jawabannya saya hmm. Hmm. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrun. Qala kalla inna ma'aya rabbi yang teman-temannya Nabi Musa berikutnya bilang kita pasti dikejar ini pasti terkejar orang tua anak-anak perempuan itu naik kendaraan ini jalan kaki terjebak sama lautan tidak bisa jalan kita pasti terkejar hmm. Nabi Musa kasih jawaban yang nggak masuk akal yang diucapkan tadi masuk akal sesuai dengan logika Jawaban Nabi Musa berlawanan dengan logika. Kalla. Kalimatnya kalla. Orang mungkin. Tidak mungkin. Kita terkejar. Kenapa? Inna ma'ya Rabbi. Jawabannya di situ. Allah bersama saya kok. Allahnya itu sama saya, bukan sama mereka. Inna ma'ya Rabbi. Saya hadir. Ini ada masalah. Nanti Allah kasih petunjuk. Allah kasih petunjuk. Solusinya ada, tenang aja. Solusinya ada. Gimana solusinya ini laut ini? Kan, kan. Itu dia lengkap. Solusinya ada. Dan Allah nggak pernah ngasih solusi ruwet nggak ada itu. Ya dong, cukup satu. Pukulkan tongkatmu. Solusinya seperti ini. pukulkan tongkat. Ada masalah ini, pukulkan tongkat. Makanya kalau para habaib ada masalah Al-Fatihah, cuma gitu aja. <laughs> Iya kan? Cukup Fatihah, para kiai cukup Fatihah. Solusinya tahu Fatihah. Nanti gimana? Fatihah dulu. Ini pokoknya Fatihah. Pukul tongkat, lautet berlah. Setelah Fatihah, banyak solusi muncul nanti. Nah, Fatihah umul kita kok ya. Masa sama tongkat menang tongkat? nggak mungkin lah. Ini kalamullah. Kalau sama tongkat aja percaya, masa sama kalamullah nggak percaya? atau orang bilang, apa itu Fatihah Fatihah? Astagfirullahaladzim, ngapain Fatihah Fatihah? Baca Al-Quran kalamullah. Kalau kita nggak yakin sama kekuatan Al-Quran, kalamullah, terus siapa yang meyakini? Kadang kita tuh meremehkan Al-Quran. Kalau Allah diremehkan, dianggap fakta emangnya saya masalah. Nah, yang ngasih masalah Allah. Yang bisa nyelesain juga Allah. Allah. kalau kamu nggak percaya sama Allah, terus mau percaya sama siapa? Ya udah. Tetapi tapi saya ngalamin nggak enak. Ya udah cari Tuhan yang lain. Ya. kalau Tuhan Allah ya begini. Ada yang enak, ada yang enggak. Enggak enak. Tapi kalau kamu udah tahu Tuhan Allah, nanti semuanya jadinya enak. enak. Makan sudah terhidangkan, saya udah capek ngomong. Ustaz YM dikit ngomong, tapi banyak nyatat beliau Masya Allah. Saya sengaja ini pengen belajar sama beliau. Bukan sengaja ini, saya bela belajar. Nah, coba lihat. Ini dapatnya lebih banyak dari, dari yang saya dapat. Macam-macam itu. Iya, Nyatetnya macam-macam. Nah saya untung kalau ngobrol sama beliau karena sekali ngomong didengarkan oleh jutaan orang. Kalau saya dengerin cuma model Ferry, ya, Hafiz, Abid, <coughs> Abid, Rizal, Aldi. Ya. Dia dengerin lumayan, presiden dengerin, menteri ya, menteri-menteri dengerin. Siapa tahu nanti dapat pencerahan. Kan yang untung saya. Mm -mm, untung. By trend. Loh, saya ngomong gini kan tahu bio ada komisi nanti. Ya. Mantap. Mantap. Ini beliau salah satu sahabat saya. Saya tuh nggak banyak punya sahabat. Ini salah satu sahabat saya. Kalau saya dianggap sahabat, enggak, wallahu alam, enggak berani saya ngaku-ngaku. Cuma enggak beliau sahabat saya. Ada cukup banyak diuji. Saya nggak tahu mau diuji sampai kapan lagi. Gitu. Tapi orang harus siap diuji sampai kapanpun. Namanya kata Habibullah Hadad, kalau engkau angkat, kalau engkau mengangkat seorang sebagai teman, maka ujilah dia dengan apapun yang mau kau gunakan untuk menguji. Jadi kamu layak menguji dia dengan apapun. Kalau mau ngangkatnya jadi teman, karena udah jadi teman itu ya. Yang namanya teman itu sampai sana al akhila yoma idin orang-orang berteman hari ini saling bermusuhan ilal mutakun kecuali bertakwa akhir kalam Ustaz saya dapat hikmah dari Habib Hussein Anis tadi pagi hmm. Habib Hussein dengar khutbah Idul Fitri hmm. nah cuman kita lagi mau cari haditnya ya insya Allah haditnya ada ya Itu jelas gak palsu menarik sekali mulai hisab ada dua orang yang satu ahli maksiat yang satu maksiat toat hampir berimbang tapi masih banyak maksiatnya nah ahli maksiat ini ketika diputuskan dia tahu dihitung maksiatnya dia neraka ini kalau toatnya dia dihitung nggak bakal nambah. Sementara yang satu tambah dikit ketaatan masuk surga. Tapi karena kurang taatnya, dia akan masuk neraka. Maka yang udah dihitung masuk neraka pasti ini ngomong sama Allah Taala ya Allah ya. Saya ini baik saya kalau saya pakai buat saya percuma. Toh saya masuk neraka. Tolong ya Allah kasih buat dia aja biar dia masuk surga. Apa kata Allah Taala? Di kerajaanku, di hadapanku, engkau mau lebih murah dari saya? engkau mau lebih sayang dari saya masuk kalian berdua ke surga bonus bukan eh. ya ini ini kalau uh, kita ini gitu dapat cerita gini kita nggak mikir kita dapat hikmah kok sumber belakangan hikmahnya buat kita cinta sama Allah pakai percuma ya jadi kasih orang, kasih orang. Kita dikasih orang sama Allah, ente mau lebih murah dari anak. Surga buat kalian berdua. Bisa dipakai buat kayu, bisa bayarin percuma. Ah, lepas aja. Malah dapat. Malah dapat. Dapat dalilnya. Dapat dalil. Dapat dalil. Ada nyatet yang gini-gini. nanti antum makan, anak carikan haditnya. Kalau ketemu kan cocok. Ya. Episode berikutnya kita kita kita kita, kita, kita jadi dikit-dikit gini.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Uh, ibu negara makanya di mana? Us. Fadli, di mana Fadli? Bawa ke sini aja berarti atau ke situ? Ambil di situ aja ya? Fadli, kita ngambil ke situ aja ya? Ya, Ustaz, dulu Ustaz. Disiapkan di situ, tinggal ambil deh. Nah. Suka sama rumah ini, punya hari. Saya yang bangun dia. Ayo yang lain, yang lain. a, a veces, no, está también. Están haciendo.